Yani mereka-mereka yang mengekor pada hawa nafsunya sendiri, berjalan mengikuti hawa nafsu, maka pasti akan membuahkan kebid'ahan-kebid'ahan. Sehingga dengan kata lain, aliran-aliran sesat. Aliran-aliran yang menyimpang sesat. Maka di sini ada tahdir, ada peringatan agar jangan bermajlis dengan mereka-mereka dari ahlul ahwa, golongan para pengekor hawa nafsu, yaitu mengadakan ajaran-ajaran baru, ibadah-ibadah baru, yang merupakan kelompok-kelompok sesat yang menyimpang. Wa mukhalatatihim dan larangan pula untuk bergaul bersama mereka. Wal masyi ma'ahum dan juga larangan untuk berjalan bersama mereka diawali bab ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 159 Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya mengatakan innal ladzina farraqu dinahum sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka wakanu syi'an dan mereka menjadi syiah-syiah menjadi beraliran-aliran lasta minhum fi syai engkau tidak termasuk mereka sedikit pun engkau yakni Rasulullah SAW tidak termasuk mereka golongan yang memecah belah agamanya Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati Ikhwan tullab rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Allah dengan kalimat innal ladina farraqu dinahum. Siapa mereka? Yang farraqu dinahum, yang memecah belah agama mereka. Kalau saja ngikut Quran yang satu dan mengikuti ajaran Rasulullah yang satu, maka nggak akan berpecah belah agama mereka. Iya kan? Berarti siapa yang farraku, yang sengaja-sengaja memecah belah agama? Orang yang membuat ajaran baru. Yang tadinya satu ajaran, hanya ajaran Rasulullah. Menjadi dua, menjadi tiga, menjadi empat, menjadi lima, menjadi tujuh puluh tiga golongan. Yang masing-masing memiliki ajaran sendiri-sendiri. Ini farraku dinahum. Yang memecah belah agama mereka. Wa syi'an yang mereka menjadi syiah-syiah, aliran-aliran, golongan-golongan. Ini aliran anu, madhab anu, pendapatnya seperti ini, ajarannya beda. Yang ini ajarannya lain lagi. Syiah yang sana, ajarannya lain lagi. Ini syiah, ini khawarij, ini mu'tazilah. Ini aliran tasawuf, aliran ini. Itu semua adalah aliran-aliran sempalan. Agama Islam hanya satu. Agama Islam hanya satu, yaitu ajaran Quran wa Sunnah. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ajaran saja. Maka berpecah belahnya mereka karena apa yang mereka ada-adakan dari ajaran-ajaran baru, pendapat-pendapat baru, pemahaman-pemahaman baru, maka terjadilah perpecahan-perpecahan-perpecahan. Ikhwan fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ketika terjadi perpecahan akibat al-ahwa, akibat hawa nafsu, hawa nafsu mereka sendiri, akibat pemahaman-pemahaman dari pribadi-pribadi mereka sendiri yang menentang Quran wa sunnah, yang menyelisihi Quran dan sunnah, akhirnya terjadi perpecahan. Maka Nabi dikatakan oleh Allah, Lasta minhum fi syai' Engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Khalifin a'azakumullah istri Rasulullah SAW. Ummu Salamah menyatakan bahwasanya ayat ini bermakna bahwa Nabi dipisahkan dari mereka. Nabi berlepas diri dari mereka-mereka yang memecah agama mereka sendiri. Nabi berlepas diri dari golongan-golongan yang memecah belah agamanya dengan pemahaman-pemahaman baru, ajaran-ajaran baru. Karena Ayat berikutnya adalah ayat dalam surat Ar-Rum, ayat 31 dan 32. Yang di akhir ayat 31 menyatakan wala takunu minal musyrikin. Di akhir ayatnya. Wala takunu minal musyrikin. Kalian jangan menjadi musyrikin. Jangan menjadi seperti golongan musyrikin. Ayat yang ke-32 nya menyatakan farraqu dinahum wa kanu yaitu golongan orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri wa dan mereka menjadi bergolongan-golongan beraliran-aliran kullu hizbin bima farihun dan masing-masing mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka Kau yang saya hormati. Perhatikan ayat ini. Allah katakan wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin. Kemudian diterangkan minal ladzina farraqu dinahum yaitu dari golongan yang memecah belah agama mereka sendiri. Artinya tafarruq adalah sifatnya orang-orang musyrikin. Tafarruq adalah keadaan mereka kaum jahiliyah. Tafarruq perpecahan adalah kebiasaan mereka. Orang-orang dari kalangan musyrikin. Kenapa demikian? Karena musyrikin memiliki Tuhan yang berbeda-beda. Masing-masing membanggakan berhalanya sendiri-sendiri. Quraisy membanggakan uzzanya. Lana uzza wala uzza lakum. Kami punya uzza. Kalian gak punya uzza, kata mereka. Sedangkan yang lain menyatakan qulu hubal. Ucapkanlah hubal. Yang lain menyatakan tapi kami punya manat. Yang lain lagi menyatakan kami punya berhala lain. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Karena Tuhannya beda-beda. Kalau ditanya panutannya, nabinya dalam tanda petik. Bukan nabi sebenarnya, tapi yang dianggap seperti nabi. Nabi itu dari kata nabba, memberi berita. Kepada siapa mereka akan bertanya? Kepada dukun-dukun mereka musyrikin jahiliyah. Maka masing-masing suku punya dukun sendiri-sendiri. Masing-masing suku punya nabinya sendiri-sendiri. Yang mereka bertanya kepadanya, minta petunjuk kepadanya. Kalau ada pertikaian mereka datang kepadanya. Kami memiliki masalah wahai dukun. Masing-masing suku punya dukun sendiri-sendiri. Dan masing-masing merasa bangga dengan dukunnya masing-masing. Bahwa dukunku lebih ahli daripada dukun kalian. Maka pantas kalau musyrikin berpecah belah. Pantas kalau mereka bertikai dan mereka dalam keadaan beraliran-aliran kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Tetapi kaum muslimin yang menyembah ilah yang sama, Tuhannya sama la ilaha illallah. Tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang nabinya juga sama satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Al-Qur'annya juga sama huruf per hurufnya. Al-Qur'an persis satu dengan yang lainnya sama yang dipunyai oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia sama huruf per hurufnya sama 114 surat 6666 ayat sama Alhamdulillah Kenapa harus berpecah belah? Kenapa masing-masing mengadakan berbagai macam ajaran baru yang akhirnya membuat perpecahan? Yang gak pernah dikenal oleh para sahabat, oleh tabi'in. Yang gak pernah dikenal oleh kaum muslimin yang pertama. Gak dikenal oleh kaum mukminin yang pertama. Kalau saja persis seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti yang dijalani oleh para sahabat, niscaya bersatu. Selesai. Dan tidak akan mungkin kullu hizbin bima ladaihim farihun. Enggak mungkin masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wow, saya punya Quran. Kamu? Ya sama punya Quran semua. Iya kan? Oh saya punya hadis sahih. Sama seluruh kaum muslimin punya hadis yang sahih. Oh saya punya nabi yang afdal, nabi yang khairu ummah, nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khairul anbiya, khairul anam. Ya sama, seluruh kaum muslimin juga memilikinya. Iya kan? Maka nggak akan muncul persaingan dan menyatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, nggak mungkin. Kenapa? Karena sama-sama ilahnya sama, sama-sama mereka punya nabi yang sama, sama-sama mereka punya kitab yang sama. Kapan terjadi masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka? Kapan terjadi? Kalau golongan itu punya kebid'ahan masing-masing. Saya punya ajaran yang bagus yang gak ada pada kalian. Kami punya ide yang cemerlang. Cara ibadah yang sempurna. Bentuk solawat yang paling bagus. Sedangkan kalian, mana solawat kalian? Mana kayak apa ibadahnya? Maka mereka akan bangga lagi dengan apa yang mereka adakan. Tapi kami punya yang lain. Ini kebidahan baru lagi. Maka kullu hizbin bimaladihim farihun yang sesat dengan pemikiran kodariyah bangga dengan pemahaman kodariyahnya. Yang sesat dengan pemikiran Syiah Rafidah bangga dengan rafidnya, dengan kesesatan Rafidahnya. Yang sesat dengan pemikiran Mu'tazilah bangga dengan akal-akal mereka yang katanya jenius. Wah kami cerdas, tidak begitu saja memahami Al-Quran. Tapi kami dengan akal kami, beda dengan tafsiran para sahabat. Lihat, para sahabat disalahkan. Dan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Yaitu pemikiran-pemikiran akal mereka yang katanya cerdas. Mereka orang-orang yang lebih cerdas para sahabat. Karena cerdasnya mereka, maka mereka sami'na wa ata'na dengan apa kata Rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para salafus salih adalah orang-orang yang jenius. Karena jeniusnya mereka, mereka mereka tahu nggak ada sumber lain kecuali Quran wa sunnah dan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena jenisnya mereka. Dari mana mereka mengatakan seperti itu? Mereka cerdas karena mereka dipuji. Allah memuji para sahabat, memuji para tabi, memuji uh, muhajirin dan ansar, dipuji dalam Quran. Dikatakan sabiqun al min al muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan juga yang mengikuti mereka dengan ihsan. Mereka ridho pada Allah dan Allah ridho pada mereka. Maka orang cerdas akan berkata karena kita mencari keridhaan Allah, maka kita menjalani jalan orang-orang yang diridhoi dalam memahami Quran dan Sunnah selamat. Adapun mereka-mereka Mu'tazilah membanggakan, tapi kita lebih cerdas, kita lebih jenius, kita mengerti fisika, kimia, biologi. Para sahabat nggak belajar, mereka nggak mengerti teknologi katanya. Mereka punya imtak, kita punya iptek. Imtak apa? Iman takwa. Tapi kita punya iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dibanggakan adalah urusan-urusan yang merupakan urusan dunia mereka. Yang kadang tidak membantu justru membuat bingung mereka. Yang namanya ilmu pengetahuan umum, teknologi, itu adalah sesuatu yang mubah-mubah saja. Kalau membantu kebaikan silahkan. Kalau menentang kebaikan jangan. Selesai. Ya. Kalau mendukung kebaikan silahkan. Kalau menentang jangan. Tetapi dengan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang mendewa-dewakan akal, terjadi kesesatan. Nah kesesatan itu yang dibanggakan oleh mereka. Berarti kapan terjadinya kullu hizmin bimaladehim farihun? Kapan terjadinya masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka? Kalau yang mereka punya adalah kebinahan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Tetapi kalau yang diterapkan Quran wa sunnah dan apa yang dikerjakan oleh para salafus saleh, maka masing-masing sama. Wah, kamu punya sesuatu yang hebat ya. Loh, kamu juga punya. Buka Quranmu. Ada. Tapi kamu punya ajaran yang Masya Allah. Lo ada dalam sunnah, dalam hadis-hadis yang kamu punya di rumahmu. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim. Wah, tapi kami nggak mengerti nih. Ini pemahaman baru, bukan pemahaman baru. Ini pemahaman salaf, pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in. Bukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah pada para sahabat, para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, para tabi'in menyampaikan kepada para tabi'in, tabi'in, dan juga para ulama setelahnya menerima dari mereka, dan mereka menyampaikannya kepada kita. Selesai. Apa yang baru? Nggak perlu ada yang kemudian kalian saling membanggakan satu dengan lainnya. Kita sama-sama membanggakan terhadap kufar. Wahai kufar, masuk Islamlah kalian. Kami memiliki ajaran yang sempurna, yang lengkap dan seterusnya. Bukan sesama kaum muslimin saling membanggakan kulul hizbin bimaladaihim farihun. Tidak, karena seluruh kaum muslimin sama. Kalau mereka sama-sama berpegang dengan Quran Sunnah, dengan apa yang pernah dijalani oleh para salaful ummah. Qanwin a'azakumullah. Yang ketiga dibawakan mutiara yang indah dari Fudail bin Iyad. Rahimahullahu ta'ala. Tentang apa yang dipisahkan oleh Allah dari ahlul bid'ah wal ahwa. Yani ketika Allah menyatakan lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Artinya Rasulullah dipisahkan. Maka kata Fudail bin Iyad, Man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Hati-hati. Orang yang duduk dengan golongan sesat, orang yang duduk dengan kelompok-kelompok sesat, fahdharhu. Hati-hati dari dia. Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah. Karena siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah, ahlul balal, ahlul ahwa, lam yu'tal hikmah. Dia nggak akan diberi hikmah. Siapa yang duduk dengan golongan sesat, pengekor hawa nafsu yang membuat ajaran-ajaran baru tidak akan diberi hikmah. Demikian kata Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Wa ahabu an yakuna baini wa baina sahibi bid'ati hisnun min hadid. Dan sungguh aku suka dan sangat ingin kalau antara aku dengan mereka itu ada dinding benteng dari besi. Ini sangat ingin untuk terpisah dari mereka. Bahkan saya berkeinginan kalau-kalau antara aku dengan mereka itu ada benteng dari besi. Aku indal Yahudi wan Nasrani ahabu ilayya minan akul inda sahibi bid'ah. Sungguh aku makan di sisi orang Yahudi atau di sisi orang Nasrani lebih aku sukai daripada aku makan di sisi kelompok atau orang dari sahibul bid'ah, dari pelaku atau dari ahlul balal, pengekor hawa nafsu, yakni pemilik kebid'ahan, ajaran-ajaran baru. Ucapan yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah diucapkan oleh para ulama bukan hanya dari Fudail bin Iyad dan ini bukan berarti bahwa ahlul bidah berarti lebih jelek dari orang kafir berarti uh, uh, sampai dikatakan bahwa alul bid'ah itu seperti orang kafir atau di bawahnya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Bukan ke sana larinya. Untuk urusan masalah kekal atau tidak kekal dalam neraka urusan Allah. Itu saya pertama. Yang kedua, kalau orang kafir jelas dia kekal dalam neraka. Adapun ahlul bid'ah tergantung kebid'ahannya. Kalau kebid'ahannya sampai kepada kekafiran, ya tentunya dia seperti orang kafir. Tetapi kalau dia tidak sampai kepada kekafiran, maka dia akan masuk dalam jannah pada akhirnya. Tetapi yang jadi masalah yang menyebabkan Fudail bin Iyad dan para ulama menyatakan demikian adalah bahwa Yahudi dan Nasrani kafirnya jelas. Kesesatannya jelas, penyimpangannya jelas. Adapun ahlul ahwa, ahlul balal, penyimpangannya tidak jelas. Kesesatannya tidak jelas. Kalau kamu duduk dengan Yahudi, apakah mungkin kemudian kamu berkata, wah Yahudi itu benar? Hampir-hampir tidak mungkin. Sudah tahu dia kafir. Demikian pula Nasrani, kafir. Kamu sudah tahu. Tetapi ketika duduk dengan ahlul ahwa, yang mengaku muslimin, tetapi dia ahlul balal. Pemilik ajaran baru, ajaran sesat, ajaran yang menyimpang. Kamu duduk bersamanya, makan bersamanya. Bahaya atau tidak bahaya? Semua orang akan berkata bahwa musuh dalam selimut lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Iya kan? Kalau musuh terang-terangan, kamu tahu di depan kamu matanya. Tetapi musuh dalam selimut, kadang-kadang dia ya, menikam dari belakang. Demikian pula ahlul balal ya, yang berpura-pura sebagai orang yang menasehati. Atau dia memang menasehati tetapi dengan pemikiran sesat. Kamu nggak tahu kalau itu sesat. Kayaknya benar, sepertinya benar. Lebih mungkin mana tersesat dengan pemikiran Yahudi dan Nasrani tadi dan dengan pemikiran Ahlul Ahwal. Mana yang lebih besar kemungkinan menyesatkan kalian? Tentunya Ahlul Ahwal. Ahlul Ahwa. Qanifillah Imam Ahmad rahimahullah berkata, Ahlul bid'ah la yanbaghi li ahadin an yujalisahum. Ahlul bid'ah tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk bermajlis dengan mereka. Wala yukhalituhum dan tidak sepantasnya untuk bermuamalah bergaul dengan mereka. Wala ya'nas bihim dan jangan berbaik-baikan dengan mereka. Demikian dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Juga tentunya alasannya sama dengan apa yang dikatakan oleh Fudail bin Bahayanya mereka. Kalian punya ilmu, mengkaji, belajar ayat dan hadis. Bertemu dengan ahlul bidah, tiba-tiba jadi sesat. Kenapa? Karena ahlul bidah akan mengatakan ayat itu maknanya begini, padahal salah. Hadis ini maknanya ke sana, padahal keliru. Ini maksudnya bukan seperti yang kalian maksud, tapi maksudnya begini. Ini bahayanya. Na'udzubillah. Akhirnya merasa tetap memakai ayat dan hadis, ternyata sudah salah memahaminya, tidak memahami seperti pemahaman para salafus saleh. Tidak memahami seperti pemahaman para sahabat oleh tabi'i. Berkata Habib ibn Abi Zabarqani rahimahullah. Kana Muhammad ibn Sirin ida sami'a kalimatan min sahibi bid'atin wada'a isbu'aihi fi udunayhi bahwasanya Ibnu Sirin ketika mendengar kalimat dari pemilik ajaran baru wada'a isba'i fi uduni meletakkan jarinya ke dalam telinganya thumma kemudian berkata la yahillu li an ukallimahu hatta yaquma min majlisih. Tidak halal bagiku untuk mengajak bicara dia sampai dia pergi dari majlisnya. Kata Ibn Sirin, ketika beliau bertemu dengan ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah berbicara, yakni kelompok sesat, aliran sesat berbicara, dia tak akan tangannya, jarinya di telinganya. Ketika mendengar Syiah Rafidah berbicara, atau mendengar khawarij berbicara atau mendengarkan uh, eh, Mu'tazilah berbicara, dia tutup telinganya. Dan berkata, tidak halal bagi kutuk berbicara dengan dia. Sampai dia pergi dari majelisnya. Dalam riwayat lain Ibnu Sirin mengatakan kepadanya setelah menutup telinganya, "Imma antakum taqum, imma engkau pergi atau aku yang pergi." muslimin yang saya hormati. Demikian para sahabat, para tabi'in, para ulama dan ahlu al-hadis menjaga agama mereka. Menjaga agama mereka. Sebab al-bid'ah khattafah wal qulubu dha'ifah. Bid'ah itu menyambar, sangat berbahaya. Sedangkan hati kita lemah, hati kita dhaif. Yang namanya hati ini yukallib berbolak-balik begitu. Maka bahaya. Jangan sampai kita membiarkan ada pemikiran-pemikiran sesat masuk dalam hati kita. Dan biasanya pemikiran sesat masuk dalam hati dengan apa? Pintunya mana? Ini pintunya. Telinga. Mendengarkan ucapan mereka, kemudian iya ya, kayaknya benar masuk ke dalam hati. Kayaknya benar masuk dalam hati. Akhirnya dia sesat. Ikhwan ibn pintu lainnya adalah mata. Membaca buku-buku sesat. Akhirnya tiba-tiba dia sesat loh. Ini orang kok tiba-tiba pemikirannya aneh. Menyimpang. Kenapa ini orang? Ternyata salah baca. Salah bacaan. Hati-hati. Kata beliau, kata para ulama, jangan duduk bersama mereka dan jangan dengarkan ucapan mereka syubhat-syubhat dari mereka. Demikian pula diucapkan oleh Salam ibni Abi Mutir, rahimahullah menceritakan anna rajulan min ashabil ahwa bahwa seseorang dari pemilik, pemilik hawa nafsu, pemilik ajaran baru yang menyimpang sesat berkata kepada Ayyub Sakhtiyani. Berkata kepada Ayyub Sakhtiyani, "Ya Aba Bakrin as'aluka an kalimah." Wahai Aba Bakr aku tanya kepadamu satu kalimat. Maka berkata Ayub As-Sikhtiyani wa ja'ala bi asbu'iha bi asbu'ihi beliau mengisyaratkan dengan jarinya wala nisfa kalimah tidak walaupun setengah kalimat wala nisfa kalimah wala nisfa kalimah tidak walaupun setengah kalimat walaupun setengah kalimat ahli bid'ah tadi kelompok sesat tadi atau orang yang menyimpang ini akan berbicara. Oh, ke lima. Aku akan menyampaikan satu kalimat. Dijawab tidak, walaupun setengah kalimat. Walaupun setengah kalimat, tidak. Sama. Mereka menjaga agamanya dari subhat-subhat ahlul ahwa. Subhat-subhatnya ahlul balal. Subhat-subhatnya kelompok-kelompok sesat. Aliran-aliran sesat yang akhir-akhir ini marak Akhir-akhir ini apalagi di negeri kita Indonesia Raya. Subur makmur. Aliran sesesat apapun hidup. Punya pengikut. Sampai yang ngaku Nabi juga punya pengikut. Yang ngaku Nabinya perempuan punya pengikut. Yang ngaku Imam Mahdi punya pengikut. Semuanya punya pengikut. Karena subur. Ya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Hati-hati. Sekarang demikian banyaknya aliran-aliran sesat yang sampai kepada kekafiran seperti yang mengingkari sunnah secara keseluruhan. Ingkar sunnah. Apakah pantas kita duduk dengan mereka? Yang menyatakan cukup Quran saja, nggak perlu hadis. Na'udzubillah min ahli balal. Jangan sampai kita duduk bersama mereka. Jangan dengarkan ocehan-ocehan mereka. Jangan sampai kita terpengaruh dengan syubhat-syubhat mereka sedikit pun. Ngapain? Prinsip awalnya sudah tidak sama. Wah, kita tukar pikiran nggak mau eman-eman tukar pikiran dengan mereka. Pikiran sesat ditukar dengan pikiran ahlu sunnah. La wallah, tidak demi Allah. Prinsipnya sama apa sama? Oh kami tidak percaya perlunya sunnah. Cukup dengan Quran. Itu sudah cukup. Membedakan antara kami dengan kamu. Selesai. Loh tapi kami punya hujan nggak mau dengar. Alasan-alasan kalian. Alasan apapun batil kalau menyatakan bahwa sunnah tidak diperlukan. Hadis-hadis Nabi tidak terpakai itu sudah jelas batil, batil, batil, seribu kali batil. Demikian pula mereka yang mengkafir-kafirkan para sahabat. Lu kami punya hujah, punya alasan. Alasan apa? Apakah mungkin ada alasan yang bertentangan dengan Al-Quran kemudian bisa diterima? Al-Quran memuji mereka para sahabat. Memuji muhajirin. Memuji ansar. Memuji mereka-mereka yang merupakan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada mereka yang mencerca Abu Bakar wa Umar wa Uthman atau mencerca sahabat bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, maka cukup itu sebagai bukti kesesatan mereka. Selesai. Tapi mereka membacakan ayat Al-Qur'an, wala ayat Al-Qur'an. Tapi mereka membacakan hadis, wala hadis. Kalaupun mereka baca Al-Quran, pasti akan disimpangkan maknanya. Kalaupun mereka baca hadis, pasti akan diselewengkan maknanya. Sehingga Ibnu Sirin pernah didatangi seseorang dan berkata, Aku akan bacakan pada kamu satu ayat. Ini orang yang sesat akan membacakan ayat. Tidak, kata dia. Kalau gitu aku bacakan hadis. Tidak. Pergi kamu atau saya yang pergi. Setelah orang itu pergi, murid-muridnya bertanya, "Ya Imam, apa jeleknya kalau dia baca Quran?" Apa jeleknya kalau dia bacakan Al-Quran? Kata beliau, aku khawatir. Dia membaca Al-Quran dan kemudian menyelewengkan maknanya. Dan kemudian wakar fi Kemudian mantap dalam hatiku. Aku tak. Karena jelas dia adalah mubtadi'un undal. Seorang yang sesat. Kalau dia seorang yang sesat, maka kalaupun baca Al-Quran pasti akan membela kesesatannya dengan ayat itu yang diselewengkan. Kalaupun baca hadis, mesti dia akan baca hadis untuk membela kebidahannya, membela kesesatannya dengan menyelamatkan makna-maknanya. Maka tidak. Demikian pula Ayub Sektiani ketika dikatakan aku akan bicara kepadamu oleh seorang ahlul bid'ah dalalah. Mubtadi umdal, orang yang sesat. Maka Ayub Sektiani menyatakan tidak, walaupun setengah kalimat. Aku akan bicara satu kalimat. Tidak, walaupun setengah kalimat. Qala Ahmad bin Hamal rahimahullah dalam risalahnya kepada Musaddad. Wala tushawir sahiba bid'atin fi dinik wala turafiquhu fi safarik. Kata beliau rahimahullah, jangan engkau bermusyawarah dengan pemilik kebid'ahan, pemilik penyimpangan. Jangan engkau bermusyawarah dengan orang yang memiliki pemikiran baru yang sesat. Jangan bermusyawarah mereka fidinik dalam agamamu. Dalam berdiskusi dalam agamamu, jangan dengan mereka. Wala turafiquhu fi safarik dan jangan menemani kamu dalam safarmu. Safar berdua dengan ahlul ahwa, ahlul bidah. Safar dengan orang sesat. Bagaimana kira-kira? Masa mau diam-diaman terus panjang jalan? Pastikan akan eh, omong-omong uh, Bagaimana? Ah, mulai. Ya. Menurut kamu bagaimana sih? Mulai berbicara. Ya. Melemparkan subhat-subhatnya. Ada orang yang satu kali duduk jadi sesat. Apalagi safar yang berjam-jam. Apalagi safar yang berhari-hari. Sekali duduk sesat. Itu ada. Terjadi. Ketika ditangkap 30 tokoh. Dari tokoh-tokoh Qadariyah. Dan dihukum mereka semuanya. Di antara mereka-mereka dari Qadariyah yang tidak percaya pada rukun iman yang keenam, tidak percaya dengan rukun iman yaitu takdir, mereka dihukum. Ada satu dari 30 tadi masih belia, masih remaja. Maka mereka terheran-heran dengan satu orang ini. Kamu itu kenapa? Kok bisa terbawa dengan tokoh-tokoh sesat ini? Dengan ahlul ahwa wal mubtadi'ah dengan ahlul dalal. Dia cerita. Ya. Aku terbawa dengan mereka karena pernah satu hari aku safar. Kemudian aku duduk di bawah pohon korma. Tiba-tiba ada seorang musafir lewat dan duduk di bawah pohon yang aku duduk di bawahnya. Duduk bersamaku di sini. Dan dia bertanya kepadaku, wahai anak muda, bagaimana pendapatmu kalau engkau suruh naik ke pohon ini, kakimu dipotong, tanganmu dipotong, kemudian dikatakan, naik pohon ini. Kalau enggak bisa naik, aku siksa kamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Saya jawab, kata si pemuda tadi dengan polosnya, yaitu orang jahat kejam namanya. Kata tokoh tadi, kalau begitu apakah mungkin menurut kamu? Seorang yang disuruh untuk beriman. Tetapi ditakdirkan kafir. Kalau nggak beriman, disiksa. Mungkin apa mungkin? Nggak mungkin bagi Allah. Sungguh ucapan dia masuk dalam hatiku dan aku yakin dengan pemikiran mereka. Satu kali duduk, satu kali duduk. Langsung jadi Kalau kalau Ini namanya syubhat khattafah. Syubhat yang menyambar Bid'ah yang menyesatkan, yang masuk dalam hati manusia, niscaya akan wakar fi qalbihi. Akan mantap di hatinya. Padahal pemikiran-pemikiran itu pemikiran sesat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak zalim, Allah Subhanahu wa taala tidak jahat, Allah Maha Adil, Allah menakdirkan dengan ilmu pengetahuannya. Allah mengetahui bahwa orang ini akan berbuat begini dan akan sesat. Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Itu maknanya. Makna takdir qada wal qadar. Allah mengetahui semua yang akan terjadi dan Allah ciptakan pena dan Allah katakan pada pena, "Uktub ma huwa kainun ilal abad." Tulislah apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Itulah takdir, itulah qada wal qadar. billah. billah. Duduk sekali dengan kodaria jadi kodaria. Lah bagaimana kalau duduknya dalam safar 10 jam? Dari Jakarta ke ujung Surabaya sana atau sampai ke Jawa Timur. Sampai ke ujung Pulau Jawa. Atau safar dua tiga hari. Apakah sesat dia? Hati-hati. ya, Masalahnya kita ini adalah orang yang lemah dari beberapa sisi. Lemah dalam iman. Satu. Lemah dalam ilmu. Dua. Dan lemah pula dalam pengalaman menemui model-model mereka. Model-model ahlul balal. Model-model kelompok-kelompok sesat. Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij. Kita dalam keadaan tidak berpengalaman dengan mereka. Tidak seperti para ulama. Maka hati-hati dari mereka. Jangan lancang berani-berani duduk dengan mereka. Jangan lancang berani-berani kamu duduk bersama dengan golongan-golongan ahlul balal yang kita sebut tadi. Ikhwan bin A'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk salah satu penjagaan terhadap ilmu. Kita kan berbicara adab talabul ilmi. Kalau di sini dikasih ilmu, dikasih ilmu, dikasih ilmu, oleh para ulama dikasih ilmu, dikasih ilmu, oleh para ahli sunnah dari sana dikasih ilmu, dikasih ilmu, tapi dia terus datang kepada ahlul bidah, dikasih subhat, dikasih subhat, dikasih subhat. Apa jadinya kira-kira? Yang satu ngasih ilmu, yang satu ngapus. Satu ngasih ilmu, satu ngapus. Yang satu bawa pensil, satu bawa penghapusnya. Apa jadinya? Kata Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Kalau kamu menanam pohon, jangan hanya disiram dan diberi pupuk. Tetapi pagari dengan pagar di sekitarnya. Apa maknanya? Apa makna kalimat ini? Kalau disiram, diberi pupuk, disiram, diberi pupuk, memang pohon jadi subur, Masya Allah. Tetapi kalau tidak dipagar, akan datang perusak-perusak. Apakah binatang ternak yang merusak memakannya, menginjak-injaknya, atau ada sekian macam hamba yang mengganggunya, maka harus dilindungi dari perusak-perusak. Demikian pula dalam dakwah, kalau kalian mengajarkan mereka dengan ilmu agama, dengan ayat dan hadis, dengan akwalul ulama, dengan ucapan para ulama, ucapan para sahabat, ucapan tabiin, ini adalah disiram namanya dengan pupuk yang menyuburkan. Subur, tetapi dibiarkan mereka dari ahlul bid'ah, dibiarkan mereka dari kelompok-kelompok sesat, ya rusak terus. Maka di samping mengajarkan ilmu din, jaga. Jaga dari mana? dari para perusak yaitu ahlul balal ya, tokoh-tokoh penyesat umat apakah dari kalangan Jahmiyah ataupun Mu'tazilah atau dari kalangan Syiah Rafidah, atau dari pengingkar-pengingkar sunnah atau dari mereka-mereka ahlul ahwa ahlul balal jaringan iblis lanatullah alaih jil ya. ini naudzubillah ya. kalau kita menyampaikan ilmu menyampaikan ilmu kemudian dibiarkan mereka bergaul dengan orang-orang jenis ini akan terus rusak ilmunya, akan porak-poranda nggak karuan. Sehingga dakwah itu harus dengan dua sisi. Bashiran wa nadhira. Bashir memberitakan kabar gembira. Ya. Nadir memberikan peringatan. Dua sisi. Yani inilah jalan yang lurus. Ikutilah dia. Niscaya kalian akan mendapatkan jannah, mendapatkan ampunan, mendapatkan keridhaan. Ini Bashir, kabar gembira. Sedangkan Nadir, peringatan. Dan hati-hati dari kelompok-kelompok sesat, hati-hati dari kesyirikan, hati-hati dari kesesatan, hati-hati dari kebid'ahan. Karena ini akan menyebabkan ancaman neraka, ini akan menyebabkan kemurkaan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Ini nadir. Selalu setiap Rasul Allah sifati dengan basyiran wa nadira. Memberitakan berita gembira bagi siapa yang mau mengikuti jalan yang lurus dan mengancam, memberikan peringatan-peringatan bahaya bagi siapa-siapa yang menjalani jalan-jalan kesesatan. Qanibin a'azakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Allah Allah min musahabati haula. Allah Allah ini aku peringatkan engkau dengan nama Allah. Aku peringatkan engkau dengan nama Allah. Jangan sampai engkau bersahabat dengan mereka. Yani ashabul bid'ah. Yang dimaksud adalah golongan-golongan ahlul bid'ah yang sesat. Wajib man'u min mukhalatatihim. Dan wajib menjaga anak-anak jangan sampai bergaul dengan mereka. Lialla yathbut fi qulubihim min dzalika agar jangan sampai mantap di hati-hati mereka sesuatu dari pemikiran bidah. Wasgiluhum bi ahadits Rasulillah dan sibukkan mereka anak-anak kalian dengan hadis-hadis Rasulullah litu'jan biha taba'i'uhum agar bisa bercampur hadis tadi dengan tabiat dan akhlak mereka. Kalau dari kecil dengan hadis-hadis maka akan tercampur dalam darah daging mereka. Demikian kata Ibnu Jauzi. Demikian pula diucapkan oleh Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah. "Idza dhahara laka min insanin syai'un min al Fahdar. Kalau tampak dari seseorang satu pemikiran bid'ah, maka hati-hatilah dari dia. Fa innal ladzi akhfa anka aktsar mimma adhar. Karena sesungguhnya yang mereka sembunyikan lebih banyak dari apa yang mereka tunjukkan. Lihat ucapan Al-Barbahari rahimahullah. Kalau sudah seseorang terlihat satu pemikiran bid'ah, pemahaman bid'ah, hati-hati. Karena yang disembunyikan olehnya lebih banyak lagi. Karena umumnya yang namanya ahlul ahwa, golongan-golongan sesat, biasanya hatinya penuh dengan berbagai macam penyakit-penyakit kebinahan, kebinahan, kesesatan, kesesatan. Dan mereka hati kecilnya merasa sadar bahwa ini menyimpang, ini salah. Karena hati kecilnya sadar itu salah, nggak akan disampaikan seluruhnya, akan disembunyikan. Sampaikan satu dulu. Kalau diterima, sampaikan yang kedua. Kalau terima, sampaikan yang ketiga. Oleh karena itu, kalau sudah tampak pemikiran sesat, pemahaman sesat pada seseorang, maka nggak usah tunggu yang berikutnya. Sudah tinggalkan. Yang disembunyikan lebih banyak lagi. Demikian dikatakan oleh Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah. Waqala dan beliau juga berkata, "Mathalu ashabil bid'ah masalul aqarib." Permisalan ahlul bid'ah itu seperti kala jengking. Akrab. Akarib bentuk jamak dari akrab. Yadfinuna ru'usahum wa abdanahum fit turab. Mereka sembunyikan kepala mereka. Mereka sembunyikan badan-badan mereka. Wa yukhrijuna adnabahum. Tetapi mereka mengeluarkan ekornya. Itu kala jengking. Di pasir sembunyi. Badannya, kepalanya, tapi ekornya keluar. Kenapa? Karena ekornya itu yang beracun. Ekornya itu yang akan bisa mengalahkan musuhnya atau akan bisa menghancurkan musuhnya. Itu kala jengking. Maka permisalan kelompok-kelompok sesat itu seperti kala jengking. Fa'idha tamakkanu ledahu. Kalau sudah memungkinkan dia bisa menyengat, dia akan menyengat. Wa kadzalika ahlul bid'ah. Demikian pula mereka-mereka dari ahlul bid'ah wa dhalalah. Demikian pula kelompok-kelompok sesat Orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah, pemahaman-pemahaman bid'ah. Hum mukhtafuna bainan nas. Mereka sembunyi di tengah-tengah manusia. Bagaimana sembunyinya? Sembunyinya dengan berkata saya ahlu sunnah. Saya juga mengikut Quran wa sunnah. Saya juga mengikut salaf. Kami juga kami sembunyi. Faidah tamakkanu balagu Ketika melihat orang ini siap dimangsa, Ketika melihat orang ini siap disengat dengan racunnya, maka dia akan sengat dengan racunnya. Dengan pemikiran-pemikiran bid'ahnya, dengan pemikiran-pemikiran sesatnya. Maka lihat kesesatan dalam bentuk apapun, apakah Syiah Rafidah atau Mu'tazilah ataupun kesesatan Jahmiyah ataupun kesesatan Khawarij, para teroris yang mengaku mujahidin. Mereka ketika datang pada kalian akan mengatakan dengan bahasa yang bagus, pembela sunnah pembela Quran, pembela tauhid, ansarut tauhid, penolong agama dan seterusnya. Dan akan disampaikan pertama kali prinsip-prinsip yang disepakati. Ini kita ini berpikiran seperti ini. Wah, sama dong. Ini yang kedua. Wah, sama dong dan seterusnya. Oh, berarti dia ahlu sunnah sama seperti kita. Sampai ketika sudah siap dimansa, akan dimasukkan pemikiran sesatnya maka teracunilah dia saat itu. Ini kala jengking. Mereka itu sama dan mirip dengan kala jengking. Maka hati-hati. Kalau sudah terbukti bahwa dia itu adalah memiliki pemikiran sesat, cukup. Walaupun dia menyatakan, tapi saya itu membela sunnah, tapi saya itu membawa al Quran, hadis. Ya. Cukup. Cukup berita yang hak bahwa dia memiliki pemikiran sesat, ya, itu cukup. Karena bungkusnya selalu kalimat Quran wa sunnah. Bungkusnya selalu menyatakan kita pembela Islam, pembela Tauhid dan seterusnya. Itu bungkusnya. Tapi isinya pemikiran khawarij yang sesat dan menyesatkan. Demikian pula Syiah Rafiullah selalu menyatakan pembela Ahlul Bait. Itu bungkusnya. Kami pembela keluarga Rasul. Kami adalah pencinta ahlul bait dan seterusnya dan seterusnya. Itu semuanya bungkusnya. Isinya di dalam bungkus tadi adalah kesesatan dan kekafiran. Menyalahkan Quran, menyalahkan para sahabat, menyalahkan Nabi, menyalahkan semua para sahabat. Termasuk menyalahkan Ali bin Abi Thalib, ahlul bait radhiyallahu taala anhu. Termasuk menyalahkan Hasan dan Husain, termasuk menyalahkan semua dari kalangan ahlul bait apalagi ummahatul mukminin dicaci maki oleh mereka. Hati-hati. Selalu di kajian pertama, kedua, ketiga tidak menyampaikan itu, menyampaikan tentang mulianya ahlul bait. Kajian kedua, betapa mulianya keluarga Rasul, betapa mulianya Hasan dan Hussein, betapa mulianya Alim Nabi Talib. Kajian ketiga juga masih mirip-mirip seperti itu. Kajian keempat, wajibnya membela ahlul bayt. Masih masih benar. Ya. Ahlu sunnah mewajibkan kita membela ahlul bait. Kajian berikutnya baru mulai. Kita harus membela ahlul bait. Jangan seperti mereka yang men mencemooh ahlul bait dan merebut haknya ahlul bait. Siapa Ustaz yang merebut haknya ahlul bait? Abu Bakar wa Umar. Yang harusnya jadi khalifah kan Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok Abu Bakar yang naik? Ini adalah kekurangan ajaran mereka terhadap ahlul bait mulai. Ya. Mulai ya. dimasukkan racunnya, disengat dia oleh kala jengking yang namanya Rafidah. Ya. Kala jengking yang namanya Rafidah. Sehingga dikatakan oleh Imam Ar-Barbahari hati-hati. Mereka itu seperti kala jengking. Kalau sudah tampak penyimpangannya kalau dia syiah cukup. Jangan hadir di majelisnya. Jangan berkata, tapi kajiannya bagus kok. Jangan. Sudah jangan. Saat itu mungkin bagus. Atau kamu kira bagus padahal tidak yang berikutnya akan disengat engkau dengan bisanya. Yang berikutnya yang qala Ibnu Rajab. Ya, Amma ahlul bid'ah wa dalal wa man tashabbaha bil ulama'i wa laysa minhum fayajuzu bayanu jahlihim wa idharu uyubihim wa tahdiran min al-iqtida'i bihim. Kata Ibnu Rajab, adapun ahlul bid'ah golongan-golongan ahlul bid'ah kelompok sesat yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat, maka dijuluki dengan ahlul bidah wa dalal. Dalal itu kesesatan. Maka kelompok-kelompok sesat itu dan orang-orang yang tasyabbah bil ulama yang berpura-pura seperti ulama walaysa minhum padahal bukan ulama. Berpura-pura seperti kiai padahal bukan kiai. Penipu, penyesat umat yang berpura-pura seperti ustaz padahal dia bukan sama sekali pembimbing umat maka yajuzu bayanu jahlihim maka boleh menerangkan kebodohan mereka umat tertipu dikira benar-benar ulama maka diberitahu wahai kaum muslimin ini orang bukan alim ini orang jahil ini buktinya ini dalil ini buktinya ini buktinya bukti yang paling jelas dia menentang sunnah dengan akalnya sendiri dia menentang sunnah dengan hawa nafsunya sendiri. Dia menentang hadis-hadis. Dia menentang ajaran Rasulullah dengan berbagai macam hawa nafsu yang dia punya dari pribadinya sendiri. Ini menunjukkan bodohnya dia. Kalau dia alim, dia akan tahu bahwa sunnah adalah yang wajib diikuti. Ajaran Nabi adalah yang harus dipegang. Maka boleh atau tidak boleh bayanu jahlihim? Ya juz. Demikian pendapat fatwa dari Ibnu Rajab dan para ulama. Yajuz bayanu jahlihim. Jangan kemudian, ah, oh, kamu merendahkan para ulama, menjatuhkan para ulama. Ini bukan ulama, ulama-ulamaan. Kalau ada ulama-ulamaan palsu yang menipu umat, ya harus diterangkan. Kalau ada seorang yang berdagang pada kamu sok sebagai pedagang, kemudian akan mengambil barang dengan kamu, sedangkan kamu tahu kalau dia penipu, diberitahu atau tidak diberitahu? Wah kesianlah, biarkan aja. Kalau saya menceritakan kejelekan nanti gibah. Udah biarin aja. Saya nggak mau riba. Bukan. Kalau kamu menjelaskan kejelasan bahwa ini adalah penipu, itu bukan riba, Itu menerangkan bahaya yang mengancam saudaramu sendiri. Ini dalam masalah dunia. Boleh menerangkan kejelekannya. Apalagi dalam masalah agama. Orang ini mau menyesatkan umat dengan pemikiran syiah berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dengan innal Wah, dengan sunnah. Sampai allah Allah, Rasul. Itu umat mendengarkan, wah ini syekh alim. Ulama dari mana ini? Hebat sekali. Keluar dari mulutnya ayat dan hadis. Sedangkan kamu tahu, kalau ini syi'i rafidhi, mubtadi umbal, ini tokoh penyesat umat. Apakah kemudian? Haram. Haram kita diam yang tahu. Wajib menerangkan kepada umat, hati-hati. Ini adalah mubtadi umbal, ini syi'i rafidhi, ini syi'ah rafidah. Menyesatkan umat yang mencaci maki para sahabat, yang dia meragukan kebenaran Al-Quran, yang menyatakan begini, yang menyatakan begitu. Jelaskan semuanya. Ini kata Ibn Rajab, Yajuz boleh menerangkan kebodohan mereka, penyimpangan mereka, dan kesesatan mereka, dan memperingatkan umat dari bahaya mereka bahkan kata para ulama yang lain bahkan bagi mereka yang punya ilmu tentang kesesatan dia wajib bagi dia fardu kifayah fardu kifayah itu kalau ada yang sudah menjelaskan yang lain anjuran saja tapi kalau semuanya nggak menjelaskan akan dosa semua orang-orang yang berilmu kenapa nggak menerangkan bahwa orang ini di umbal orang ini sesat dan menyesatkan syiah rafidah wajib diterangkan demikian ikhwan bin bab tentang masalah jeleknya ahlul bid'ah dan peringatan dari bahaya ahlul bid'ah agar kita jangan bermajlis dengan mereka, jangan duduk dengan mereka, jangan berjalan dengan mereka dan jangan mendengarkan subhat-subhat mereka. Nasla taufiq wal afiyah wa nasla salamah wal hidayah. Wallahu taala asana. Ya Amin. الذين Muhammadin القول فيتبعون احسنه امين وصلى الله محمد وعلى اله wa وسلم تسليما كثيرا سبحانك wa Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.